Bismillahirrahmanirrahim. الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Ikhwani wa akhwati wa berikan barakah dan kebaikan yang banyak bagi kita semua ketika kita berusaha untuk duduk di salah satu majelis ilmu yang ada dan bisa diselenggarakan dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak manusia lalai darinya ataupun enggan untuk menghadiri menghadirinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kelapangan hati, keluangan waktu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang itu adalah pembuka bagi kita untuk bisa beramal salih amal amal salih yaitu amal yang dibangun di atas ikhlas dan ittiba dan itu tidak akan tercapai kecuali dengan pemahaman yang dibangun dari majlis-majlis ilmu yang membahas Islam di atas manhaj salafus salih radhiyallahu taala anhum. Dalam kesempatan ini sebagaimana yang telah dijanjikan dan terkait dengan pembahasan yaitu mengambil suri teladan dari para sahabat wanita as-sahabiyat yang mereka adalah kudwah suri teladan bagi wanita-wanita muslimah yang sel selanjutnya dari generasi yang selanjutnya rujukan mereka panutan mereka adalah para sahabat wanita sebagaimana Naam kaum muslimin Naam mengambil panutan dan teladan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum demikian pula para wanita muslimah mengambil teladan dari para wanita dari kalangan sahabat dan mereka adalah generasi pertama Islam yang mencontohkan bagaimana menjalankan Islam bagaimana mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka mengamalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula perintah dan larangan rasulnya Naam mereka lah yang menjadi suri teladan kita Jadi kita jika kita melihat dari perjalanan para sahabat yang laki-laki dan wanita penuh dengan perjuangan di awal dakwah Islam kita melihat dalam kisah periode Mekah ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah muncul diutus di tengah kaum yang tidak mengenal tauhid yang ibadah mereka penuh dengan kesyirikan amalan-amalan keseharian mereka penuh dengan keharaman dimunculkan di tengah mereka Allah angkat dari kalangan mereka sendiri seorang rasul yang terakhir yang terkenal dengan akhlak yang mulia, yang terkenal dengan amanah, jujur dan terjauhkan dari perkara-perkara haram. Naam. Dan orang-orang yang masih lurus fitrahnya bersegera untuk menyambut seruan yang dibawa oleh Nabi yang terakhir ini. Maka muncullah berbagai nama dari naam orang-orang yang masuk dalam Islam pertama sekali dari kalangan keluarga, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha segera menyambut seruan dakwah ini karena mengenal akhlak mulia dari Rasulullah SAW dan mengetahui beliau bukan orang pendusta sehingga ketika mendatangkan mengaku sebagai seorang rasul utusan dari Rabbul Alamin tidak mampu untuk mendustakannya ini adalah contoh pertama bagi para wanita naam ketika datang seruan kebaikan yang itu tidak di, bisa diingkari oleh fitrah maka dia harus tunduk kepada seruan kepada kebenaran tersebut lihatlah Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya telah datang seorang malaikat kepadanya di gua Hira dan melakukan yang demikian dan demikian dan Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan maka Naam Khadijah radhiyallahu anha segera Naam menghibur beliau berikan kata-kata penyemangat sebagaimana kita dapati dalam hadis pertama atau hadis-hadis awal di Sahih Bukhari bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha menghibur beliau menyebutkan engkau bukanlah seorang yang mutus silaturahim engkau berakhlak demikian dan demikian naam sungguh Allah tidak akan naam menyanyiakanmu tidak mengingkari bahkan melihat naam dengan jelas kebenaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang pada saat itu naam orang-orang terjauhkan dari din Nabiullah Ibrahim alaihissalam tersisa sebagian syariat. Mereka masih berhaji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka beristighfar, namun mereka tenggelam dalam ibadah-ibadah yang penuh dengan aneka kesyirikan. Di tengah kaum yang demikian muncul seorang laki-laki mengaku di tengah orang yang demikian orang-orang demikian sebagai seorang rasul tentunya ini adalah ujian bagi setiap manusia pada saat itu siapa yang membenarkan dan siapa yang mendustakan dari kalangan laki-laki dan wanita nah dan dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau bersegera masuk ke dalam seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari kalangan keluarganya juga yang di sana yaitu Ali radhiyallahu taala anhu dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid bin Harithah Naam yang beliau adalah budak Rasulullah dan melihat akhlak Rasulullah selama ini tidak mampu untuk mendustakan seruan Islam ini juga masuk ke dalam Islam dan teman dekat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq demikian pula ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam langsung tanpa komentar apapun beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW dan beliau kemudian menjadi seorang da'i pertama yang menyeru kepada Utsman bin Affan mengajak kepada Islam Naam dan Utsman bin Affan yang terkenal menjaga kehormatan di zaman jahiliyah berbeda dengan keadaan orang-orang jahilah pada saat itu dengan fitrahnya yang kuat bisa melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sehingga dia menjadi mad'u objek dakwah pertama yang masuk ke dalam Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan demikian pula dari kalangan budak yang lain keluarga Naam Yasir yang kemudian kita melihat kisah mujahidah syahidah pertama dalam Islam yaitu istri dari Yasir Sumayyah yang disiksa sampai Naam datang kematian dengan ditusuk tombak kepada kemaluannya bersabar di atas azab yang diberikan oleh majikannya untuk memalingkan dari agama yang hak menuju kepada agama yang batil yang penuh dengan kesyirikan dan mensyukurkan Allah dengan hamba-hamba dari makhluk-makhluknya dengan aneka macam jenis ibadah yang syirik. Bersabar, tidak berpaling. Bersamaan dia adalah seorang budak, namun bersabar. Demikianlah meneguhkan hati di atas keimanan tidak mudah goncang walaupun datang kecaman dan bukan hanya ancaman bahkan juga siksaan namun mereka bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala sehingga demikian hendaknya kita bersabar karena sungguh syaitan tidak akan membiarkan seorang istiqamah seorang tidak akan dibiarkan naam berjalan di, berjalan di atas siratal mustaqim di atas agama Allah yang lurus seorang sudah dalam Islam setan berusaha untuk membawa kepada kekufuran seorang di atas sunnah setan berusaha untuk memasukkan bid'ah tanpa dia rasakan atau memasukkan maksiat yang akhirnya dia enggan untuk melaksanakan sunnah karena badannya sudah malas akibat banyak maksiat mulai malas beribadah Syaitan tidak akan pernah lelah. melihatlah bagaimana syaitan menyesatkan kaum Nabi Nuh tidak setahun dua tahun berganti generasi ketika di generasi kaum Nabi Nuh Naam yang pertama mereka ada orang-orang salih kemudian dalam waktu berdekatan orang-orang saleh ini menjadi panutan mereka dalam beribadah kepada Allah semata dalam waktu berdekatan meninggal dunia kemudian merasakan kesedihan datang syaitan membisiki untuk membuat monumen kenang-kenangan ya bahaya ini membuat yang seperti ini ingin mengenang masa-masa lalu ya sekarang dengan musibah apa selfie kami foto yang banyak sudah dengan kamera yang bagus orang kemudian apa ini fitnah atau musibah syirik muncul pertama dari gambar dibuatlah gambar-gambar dan patung-patung yang menjadi monumen untuk mengenang orang-orang soleh ini di tempat mereka biasa beribadah dibangun nah apa tujuan utama dibisikkan setan untuk menyemangati dalam beribadah? Untuk menyemangati dalam beribadah, mengenang ini orang-orang soleh ketika melihat monumen tersebut mereka semangat untuk beribadah. Indah di awalnya. Ya, tipu daya setan indah. Orang bersemangat tetap beribadah. Berganti generasi, datang lagi setan. Ketika sudah tidak ada lagi generasi pertama yang bangun ini, setan membisikkan tidaklah ini dibangun kecuali untuk diibadahi dijadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah mereka pun akhirnya mengibadahi patung-patung gambar-gambar tersebut tidak setahun dua tahun sabar dalam menyimpangkan seseorang ini sehingga kita juga demikian hendaknya berhati-hati melihat langkah-langkah kita bandingkan kita sekian tahun yang lalu dengan sekarang, mana yang lebih baik? Apakah ada kemajuan atau malah kemunduran?